di tempat yang mulia ini untuk mengkaji ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmunya orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam di Masjid As-Segaf ini Kemarin hikmah yang nomor tujuh kemarin belum selesai. Wa qala radhiyallahu anhu man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Barang siapa yang sedikit harta tidak bisa mencegah dirinya dari kefakiran, dari minta-minta kepada orang lain, maka ketika dia memiliki banyak harta, dia tidak mungkin menjadi orang yang kaya. Yang yang ini sudah kita bahas. Yang belum kita bahas, kadzalika man lam yantafi' biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikathirihi ab'adu. Dan barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sedikit, maka dia pun lebih tidak mungkin lagi bisa memanfaatkan ilmu yang banyak. Orang itu misalkan dia beli buku. Untuk apa gunanya buku? Dibaca. Misalkan dia beli gunting. Untuk apa gunanya gunting? Untuk menggunting sesuatu. Orang mencari ilmu, untuk apa gunanya ilmu? Untuk diamalkan. Banyak ilmunya tapi tidak pernah diamalkan, keadaannya dia lebih buruk daripada orang yang tidak berilmu. Jadi sedikit ilmu yang kita miliki ini kita amalkan, niscaya ini akan ada bekas di dalam hati kita. Kalau kita mau mengamalkan semua ilmu yang kita dengar, ini hampir mustahil di zaman sekarang ini. Ketika zaman kerusakan semacam ini, kita mau mengamalkan semua ilmu yang pernah kita dengar. Sulit. Tapi setidak-tidaknya kita amalkan sepersepuluhnya katanya. Kayak zakat istilahnya fa'amal walau bil usri zakati takhruj binuril ilmi min dulumati di dalam zubatnya Ibn Ruslan disebutkan fa'amal amalkanlah ilmumu walaupun cuma sepersepuluh dari yang kamu tahu sebagaimana zakat kalau kita sudah bisa mengamalkan yang sepersepuluh ini tadi takhruj binuril ilmi min dulumati berarti kita sudah keluar dari kegelapannya kebodohan menuju cahayanya ilmu. Atau kita keluar dari kegelapan kebodohan dari kegelapannya kebodohan berkat cahayanya ilmu. Ini perkataan Imam Ibn Ruslan. Makanya di Al-Qur'an itu sering disebutkan ulama-ulama tapi dapat julukan yang enggak yang enggak baik. Ada ulama yang berjalan kama salil himar yahmilu asfara. Ada ulama yang dijuluki dia ini seakan-akan seperti keledai yang bawa kitab-kitab. Ulama su. Kemudian ada yang dipermisalkan seperti kambing, seperti anjing. Macam-macam. Oke di Al-Quran itu Allah itu ngasih definisi ulama itu bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang banyak kitabnya di rumahnya punya perpustakaan terus dia jadi ulama, belum tentu ulama di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya Fama yahsyallaha innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya Allah ini adalah ulama. Kalau ada innama, inna bertemu dengan mazaidah itu berarti yufidul hasyar. Berarti itu ngasih batasan. Kalau ada kata innama. Contohnya ya kata Innama Zaidun fil baiti. Hanya saja Z ada di rumah. Berarti selain Z tidak ada di rumah. Yang ada di rumah itu cuma Z. Batasannya sama si Zaid ini. Kenapa ada kata-kata innama? Lain halnya kalau saya ngomong Zaidun fil baiti dalam bahasa Arab. Zaid ada di rumah. Berarti Z ada di rumah juga bisa dimungkinkan ada orang lain yang ada di rumah ada Muhammad, ada siapa lagi yang lainnya. Bukan cuma Zaid. Tapi apabila saya pakai kata innama, hanya saja Zaid yang ada di rumah, maka tidak ada di rumah selain Zaid. Innamal a'malu biniat. Hanya saja amal ini ya dengan niatnya. Berarti kalau ada amal, tidak ada niat, maka tidak sah amalnya. Makanya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita kurban, ini harus niat. Menurut madhab syafi'i. Kalau menurut madhab nafi nggak harus niat. Ini ada khilaf di sini. Innamal a'malu niat. Kemudian di ayat Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya Allah adalah para ulama berarti predikat seseorang ini bisa dikatakan ulama apabila dia takut kepada Allah kalau ada orang yang penampilannya seperti ulama ataupun ilmunya dia seperti ulama apalan Quran, apal Quran, apal hadis baca kitabnya juga bagus ilmu fikihnya bagus tapi dia nggak takut sama Allah berani mempermainkan hukumnya Allah ini bukan ulama ulama ini orang yang takut sama Allah Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna min ghairi dajjal akhwafu ilaikum minad dajjal. Sungguhnya ada selain di antara bukan dajjal, tapi lebih saya takutkan kepada kamu daripada dajjal. Jadi selain dajjal ada juga yang saya khawatirkan kata Rasulullah. Siapa? Kila waman al ulama usu. Atau Rasulullah sallallahu Kemudian Rasul ditanya, "Siapa ini yang lebih ditakutkan daripada dajjal?" atau yang sama-sama dikhawatirkan seperti Dajjal. Ini siapa? Yaitu para ulama su. Ulama su itu ulama yang tindakannya seorang ulama yang baik, seorang ulama yang betul-betul mencintai Allah, tindakannya ini ataupun ucapannya itu menjadikan seseorang ini takut sama Allah atau semakin cinta kepada Allah. Apabila ada ulama dengan tindakannya dia, dia membuat seseorang ini semakin jauh dari Allah atau semak, seseorang semakin berani melanggar aturannya Allah, ini bahaya, ini bukan ulama ini. Menjadikan seseorang semakin berani melanggar hukumnya Allah itu bukan terus dengan perkataan, bisa juga dengan keadaannya. Contoh, laki-laki dan perempuan kalau bukan muhrim salaman boleh enggak? Kan enggak boleh salaman. Kok misalkan kita lihat biasanya mungkin ada di TV-TV salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini bagaimana? Ini haram. Tapi ketika seseorang melihat ini dilakukan oleh ulama, Orang akan menganggap ini perbuatan yang boleh. Itu loh Ustadz Fulan demikian. Kemudian orang anggap salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini biasa. Nah, ini yang bahaya. Ini bisa masuk kategori ulama su yang demikian ini. Ulama harusnya menentang riba, nggak mau makan uang riba. Kemudian kok ada ulama makan uang riba? Akhirnya orang-orang kan bisa lihat nanti, loh, ini ustadznya kok makan uang riba ya? Oh berarti ini boleh. Loh ustadznya saja makan kok. Ini tindakan semacam ini bisa menjauhkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apabila kita memiliki ilmu, kita amalkan ilmu kita. Kita amalkan man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, nanti sama Allah akan diberikan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Ulama su ini kalau disifatkan di dalam kitab oleh Nabi Isa Ulama su ini gambarannya itu seperti WC katanya. WC ini kadang-kadang dihiasi, kadang-kadang kelihatan megah. Ada otomatis penyiram otomatisnya. Kemudian mahal kadang-kadang harganya. Tapi dalamnya apa? Kotoran. IWC. Kelihatannya penampilannya seperti ulama, tapi dalam hatinya busuk. Waliyatubillah min dalik. WC ternyata hatinya. Ini lanjutan dari keterangan kalam hikmah yang kemarin. Kemudian sekarang kita masuk ke kalam hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Waqala radhiyallahu anhu berkata Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad semoga Allah meridhoinya. al aqdara man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu al ikhtiyar. Termasuk menentang takdir orang yang menghina saudaranya di dalam hal-hal yang tidak berdasarkan usahanya dia. Termasuk dianggap menentang takdir seseorang yang dia menjelek-jelekkan saudaranya sesama muslim kepada perkara yang ini bukan dari kuasanya dia atau usahanya dia. Contoh misalkan ada orang yang cacat. Apakah dia berusaha membuat dirinya cacat? Gak mungkin dia berusaha membuat dirinya cacat. Nah kita menghina atau menjelekkan orang yang cacat Berarti kita ini seakan-akan menentang takdir Ada orang yang misalkan agak pendek Apakah dia minta supaya dia ini jadi pendek, jadi cebol? Dia nggak mirah minta. Tapi Allah yang memberikan kepada dia demikian. Allah yang menguji dia demikian. Kita menjelek-jelekkan dia berarti kita ini menentang takdir. Ada orang yang gila, gila, tidak waras. Apa dia berusaha menjadikan dirinya dia ini gila? Kan tidak mungkin. Tapi Allah yang mentakdirkan dia gila. Kita jelek-jelekkan dia, berarti kita ini menentang takdirnya Allah. Ada orang yang miskin misalkan. Apakah dia ini minta sama Allah supaya miskin? Kemudian kita menghina orang yang miskin, Berarti kita juga menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita ini suka menghina atau istakbaha ini bisa jadi maknanya luas. Bisa jadi meremehkan atau bisa jadi bersikap sinis, bisa juga menghina. Jangan kita ini meremehkan ataupun menghina saudara kita sesama muslim bisa jadi perkara yang kita hina ini termasuk penyebab dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya menghina orang yang miskin. Belum tentu yang kaya lebih mulia daripada yang miskin. Jangan-jangan justru Allah mengangkat derajatnya si miskin ini berkat kemiskinannya tadi. Ada orang yang sakit, memiliki kelainan ataupun cacat ataupun sakit, jangan kita hina. Bisa jadi dengan sebab penyakitnya tadi Allah mengangkat derajatnya dia. Nabi Ayub Nabi Ayub dikasih sakit sama Allah Tapi dengan sakitnya ini Nabi Ayub diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Imran bin Husain Beliau sakit bawasir. Sakit parah luar biasa. Kadang-kadang sampai terkapar di tempat tidur ya, Dari dari nggak kuatnya nahan sakit. Ketika Rasulullah SAW datang, dia minta doa ya Rasulullah. Saya minta supaya engkau memohon kepada Allah supaya menyembuhkan saya. benar kata Imran bin Husain, loh, kamu saya kasih pilihan aja. Kamu saya doakan biar sembuh bisa, tapi atau kamu bersabar dalam keadaanmu seperti ini setiap hari malaikat datang sama kamu salaman. Karena hebatnya kamu menahan sabar. Oh ya sudah Rasulullah kalau begitu saya milih bersabar aja. Kemudian pernah juga ada seorang perempuan yang sakit ayan. datang sama Rasulullah ini dia sudah tidak kuat dengan penyakitnya ya Rasulullah saya ini sering ayat jadi saya ini sering pingsan di tengah jalan doakan supaya penyakit saya ini sembuh kata Rasulullah kamu milih mana saya doakan sampai sembuh atau kamu sabar nanti insya Allah masuk surga kalau sabar Loh, ya kalau itu saya milih sabar ya Rasulullah tapi saya doa aja ya Rasulullah kalau saya ini pingsan, jangan sampai auratnya saya ini kebuka. Auratnya perempuan itu apabila menurut madhab, madhab syafi'i seluruh tubuh tanpa terkecuali. Tapi kalau menurut madhabnya Imam Malik dan ini yang biasa kita pakai sekarang, itu auratnya perempuan, ini wajah, dan telapak tangan. Ini auratnya perempuan. Ini kita pakai sekarang kita pakai madhab ini nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting perempuan pakai kerudung, nggak berdandan yang menor-menor, pakai kerudung cukup. Nah, yang boleh terbuka itu wajah sama kedua telapak tangan. Saya minta maaf, kaki ini termasuk aurat. Jadi gimana kalau kepengen auratnya tertutup dengan sempurna? Ya pakai stocking. Kalau pakai kaos kaki ketebelan sumuk nanti, pakai stocking aja kalau mau keluar. Kalau misalkan kakinya masih terbuka, ini berarti auratnya juga masih terbuka. Kakinya masih kelihatan, auratnya masih terbuka, belum sempurna menutup aurat dia. Jadi sahabat sahabiah yang perempuan tadi dia dari rasa imannya dia yang tinggi bahkan ketika dia tidak sadar pun dia nggak mau auratnya dia terbuka tapi yang aneh sekarang saudara-saudari saudari kita sesama umat muslim umatnya Nabi Muhammad Rasul, Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar justru dia membuka auratnya Ini. Ini loh sahabat, tidak sadar mesti mikiri auratnya. Takut kalau auratnya ini kebuka. Ini kok yang sadar malah buka auratnya. Jadi kerudung harus dipakai. Kita tuh kalau mau menjadikan anak kita ini nutup aurat dididik dari kecil. Ini pakai kerudung. Ya, mungkin tidak bisa terus-terusan tapi sesekali ini pakai kerudung. Nanti kalau dia tidak pakai kerudung atau pakai pakaian yang, yang agak terbuka, kita perlihatkan seolah-olah kita ini kaget. Loh, kok terbuka ini pakaiannya? Ayo pakai kerudung lagi, pakai yang tertutup. Ini kalau dari kecil diperlakukan demikian, ini anak ketika dewasa, ini perhatian sama auratnya. Gak mau terbuka auratnya. Takut kalau sampai terbuka auratnya nanti. Jadi aurat ini harus selalu ditutup. Dan kalau yang lihat sama-sama perempuannya bagaimana? Yang lihat sama-sama perempuannya nggak ada masalah, buka kerudung nggak ada masalah. Kalau hadir acara pernikahan bagaimana? Buka kerudung boleh enggak? Enggak boleh, haram. Lah itu kan acaranya perempuan, tapi banyak orang lakinya di situ. Yang motret juga orang laki. Haram hukumnya. Wah ini terus acara ini seumur hidup sekali ini itu. Bagaimana seumur hidup kan cuma sekali menikahnya itu haram. Kalau prosesi pernikahan yang seumur hidup sekali yang sakral diisi dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, bagaimana mau menjadi keluarga yang sakinah? Makanya, hati-hati. Kalau sudah urusan dengan syariat Allah, ya haram-haram. Jangan diakal-akali lagi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebuah kaum menghina atau meremehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina ini khairan lebih mulia daripada yang menghina. Wala min nisain asa ayakunna khairan minhun. Ataupun perempuan jangan menghina perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang dihina lebih mulia daripada perempuan yang menghina. Ini Yang perlu kita perhatikan daripada ayat ini, kalau Allah ini cuma ngomong kaumun min kaumin, sebuah kaum jangan menghina kaum yang lain, ini perempuan sudah termasuk di dalamnya. Tapi kenapa setelah kaumun min kaumin disebutkan lagi nisaun min nisain? Kenapa? Menunjukkan pentingnya ada ayat di sini ada garis besarnya. Berarti bisa kita maknai perempuan mohon maaf sering menghina perempuan yang lain. Laki kaum pria itu ketika melihat ada orang datang pakaiannya biasa, pakaiannya tidak necis, ini nggak ambil pusing, nggak ambil pikir, biasa aja biarkan. Tapi perempuan-perempuan kebanyakan Ketika melihat ada perempuan lain yang berpakaian kurang dianggap kurang mewah atau kurang wah gitu, dihina. Ya Allah, masuk pakaiannya kayak gitu. Ini sampai sama Allah disebutkan lagi. Kalau Allah cuma menyebutkan la yaskharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Ini sudah cukup. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Ini masuk perempuan dan laki-laki tapi sama Allah ditegaskan lagi eh biar paham ini loh jangan perempuan juga jangan menghina yang lainnya ada perempuan yang mau menutup auratnya dengan baik pakai pakaian yang longgar pakai pakaian yang kalem ini perempuan yang semacam ini jangan dihina ini mulia dia dia mau menjaga auratnya dia mau menjaga kehormatannya. Kamu yang tidak mau pakai kerudung, yang mau pakai baju yang ketat-ketat, jangan menghina dia. Sudah jelas, ini perempuan yang dihina lebih mulia di sisi Allah daripada yang menghina. Kemuliaan ini yang penting di sisi manusia apa di sisi Allah? Di sisi Allah. Kalau sudah dari pertama berpikiran ini kalau dandannya nggak demikian ini nanti bisa jadi bahan omongan ini yang semacam ini berarti dia merelakan kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan di sisi manusia makanya hati-hati hati-hati kita jaga anak dan istri kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lanjutan ayatnya wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kamu ini tafsirannya itu saling menghina dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kamu ini saling memberi julukan. Karena sesungguhnya nama-nama yang buruk ini setelah orang beriman ini jadi nama yang paling jelek. Orang sudah beriman misalkan dikatakan, "Hei, kafir." Ngasih julukan demikian, manggil orang dengan panggilan yang buruk, ini enggak boleh. "Eh, kafir." "Eh, musyrik." "Eh, sesat." "Eh, Yahudi." Ini enggak boleh. Jangan gampang-gampang menyatakan seseorang ini musyrik atau kafir. Ini wala tanabazu bil alqab Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Orang sudah jelas-jelas beriman kok dikasih gelar musyrik. Gimana ini? Jelas-jelas beriman nyembah Allah. Cuma karena ada perbedaan pendapat dikatakan musyrik. Ini tidak pas, tidak benar ini. Waman lam yatub faulaika humud zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ini tadi ayatnya luar biasa. Ini petunjuk untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan gampang-gampang menghina. Ajaran Islam ini bukan ajaran yang suka menghina. Ajaran Islam ini dibawa ke Pulau Jawa ini oleh para wali songo itu dengan perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Ketika para wali songo berdakwah di Pulau Jawa, ketika dia mendapati orang-orang waktu itu agamanya macam-macam, ada yang agama Buddha, ada yang ikuti agama kepercayaan nenek moyang, Gimana caranya wali songo? Apa terus dihina? Eh, kamu jangan berbuat demikian. Ini serik namanya. Ayo menyembah Allah. Nanti masuk neraka kamu. Kalau caranya wali songo ini demikian, nggak ada yang masuk Islam di Pulau Jawa ini. Tapi coba lihat bagaimana wali songo sembilan orang satu pulau Jawa beriman sama Allah semuanya karena sembilan orang ini. Di kota Solo Ustadz ada berapa? 90 apa 900? mau Mojosongo, bisa enggak? Mojosongo banyak kristenisasi sekarang. Coba kita lihat Wali Songo 9 orang aja. Ngislamkan seluruh pulau Jawa. Cara dakwahnya lemah lembut, halus. Tidak pakai kekerasan dakwahnya. Ketika masyarakat belum tahu, bahkan buat acara wayangan, buat acara sekatenan. Sekaten ini kalau tidak salah dari kata-kata syahadatain. Dan orang-orang susah nyebutnya jadinya sekaten. Lihat cara-caranya. Yang sebelumnya acara pakai sesajen-sesajen, dihilangkan pelan-pelan. Ayo ini daripada sesajennya dimakan sama dewa, lebih baik kita yang makan dewa nanti juga ikut kenyang. Diakali demikian. Dia membawa agama ini dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut. Padahal ketika itu di negeri kita ini juga ada kaum Belanda yang membawa agama Nasrani tapi dengan kekerasan. Dengan maksa. Karena kalau kita pikir orang ini kalau tidak dipaksakan tidak mau. Berarti harusnya yang maksa ini yang sukses. Tapi coba kita lihat. Ternyata dakwahnya Wali Songo ini yang sukses. Sampai sekarang masih bisa kita rasakan manfaatnya. Bahkan sampai sekarang makamnya pun masih diziarahi terus. Ini Cara dakwah yang paling baik itu dengan lemah lembut. Juga di daerah Yaman Selatan, Hadramaut. Sayyidina Ahmad Al-Muhajir itu masuk ke Hadramaut berdakwah dengan lemah lembut. Kemudian diteruskan oleh para keturunannya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam berdakwah dengan lemah lembut kemudian masuk kaum komunis kaum komunis berdakwah di Hadramut tapi dengan kekerasan memaksakan ajarannya selama berpuluh-puluh tahun gimana hasilnya ternyata sekarang ini di, di daerah Hadromut Yaman Selatan yang ngikuti komunis gak ada sama sekali tapi yang mengikuti tata caranya Fakih Muqaddam dan para datuk-datuknya terus masih ada sampai sekarang. Lihat. Dakwah dengan lemah lembut efeknya terus. Nabi Muhammad ketika dilempari di Taif, beliau berdoa apa? Aku ingin dari sulbi-sulbi mereka ada orang yang nanti yang memeluk agamanya Allah. Ini doanya. Berdakwah dengan lemah lembut Nabi Muhammad. Makanya berkat dakwahnya Nabi Muhammad nggak jarang ada seseorang yang ayahnya ini musuhi Rasulullah tapi anaknya cinta sama Rasulullah. Ada. Karena ahlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu agama Islam tidak mengajarkan kita ini mencaci. Mencaci makanan aja kita nggak boleh kok. Rasulullah SAW itu disebutkan man aban nabiyyu ta'aman qad in istahahu akalahu wa in karahu tarakahu. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mencaci makanan sedikit pun. Kalau dia kepengen dia makan, kalau dia nggak mau ditinggal. Ini Nabi Muhammad ngajari kita jangan kita mencaci makanan. Kalau sudah mencaci makanan aja nggak boleh, masa mencaci saudaranya sesama muslim dikatakan perbuatan yang ilmiah? Masa mencaci para imam madhab dikatakan perbuatan yang ilmiah? Masa mencaci orang yang soleh dikatakan perbuatan yang ilmiah? Masa mengkritik sahabat dikatakan perbuatan yang ilmiah? Demikian ajaran Islam. Dan Islam ini ajaran damai, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Ini ajaran Islam. Kemudian di ayat ini juga ada jangan kita ini suka meremehkan orang lain. Bihas Bihasbin bihasbin mri'in kira aku akhuhul muslim. Sudah dianggap orang ini berbuat keburukan, dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Dianggap keburukan, dia meremehkan saudaranya sesama muslim meremehkan orang ini ya tidak pernah sholat jamaah. Ini kita yang sholat jamaah belum tentu lebih mulia daripada dia yang tidak sholat jamaah di masjid. Ini luar biasa ajaran Islam ini mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang dan juga mengajarkan kita memandang orang yang lebih hina daripada kita belum tentu di sisi Allah dia juga hina. Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni itu Nabi Muhammad SAW sudah mensifatkan kedatangannya dia sebelum dia ada sebelum dia muncul di Madinah berkata sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kalau kamu ketemu orang yang demikian demikian demikian yaitu Uwais Al-Qarni minta doa sama dia Padahal Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali ini termasuk sahabat yang paling tinggi derajatnya. Disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ketika dicari Uwais Al-Qarni ini, ditunggu-tunggu kedatangannya sama Sayyidina Umar. Ditunggu kedatangannya. Mana ini? Ini pasti ada kabilah dari Yaman. Kita harus disifatkan itu ada Uwais Al-Qarni. Ditunggu. Kemudian tanya, ada nggak di antara rombongan ente yang namanya Uwais Al-Qarni? Oh, enggak ada. Benar enggak ada? Enggak ada. Sudah ditunggu lagi ada rombongan berikutnya. Sampai dengan ketemu satu rombongan dari daerah Yaman, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Rombongan kita. Rombongan kita yang waras ini ya. Rombongan kita yang waras enggak ada. Tapi ada satu orang gila, ada itu, Uwais Al-Qarni itu. Wah, orang gila. Dilihat ternyata betul seperti yang disifatkan oleh Rasulullah. Tanya, engkau was al -Qarni. Betul, saya minta doa sama kamu. Ini orang dianggap gila sama masyarakat sekitarnya. Dianggap gila oleh masyarakat sekitarnya. Tapi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk minta doa. Hebat Uwais Al-Qarni. Beliau kalau sudah dikenal, enek Uwais Al-Qarni ketika sudah didatangi sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jadi terkenal. Dan beliau menyingkir. Kalau sudah ada yang mengenali dia, dia pergi dari daerah itu. Orang-orang tahunya ini orang gila. Dilempari sama anak-anak kecil. Kadang cari makanan itu di tempat sampah. Pernah suatu ketika ketika dia makan ada anjing. Ada anjing yang menyala, ada anjing yang jekuk. Haramadanya, ini bagianmu, ini bagianku. Kita jangan saling mengganggu. Aku tidak mul lebih mulia daripada kamu. Kalau aku ini bisa melewati suratul mustaqim masuk surga, berarti aku lebih mulia daripada kamu. Kalau enggak, berarti aku lebih hina. Ini sama anjing berahlak nggak menganggap dirinya lebih mulia daripada anjing. Ini Uwais Al-Qarni. Kemudian di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu." Kita juga tidak boleh menghina saudara kita sesama muslim dengan perbuatan dosa yang dulu pernah dia perbuat. Mungkin dia kan sekarang sudah tobat. Man ayya man ayya ra'ahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan meninggal sebelum dia berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Dulu ya, kamu suka demikian. Diingat-ingat terus ini. Ini dia nggak meninggal sebelum dia berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Jangan gampang lisan kita ini menghina saudara kita sesama muslim. Orang yang pernah berbuat dosa, apabila di akhir usianya dia bertobat kepada Allah, mulia dia. kita yang menghina apabila di akhir usia kita wal iazubillah berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita jadi orang yang hina. Jangan gampang-gampang meremehkan orang lain. Terkadang orang itu macam-macam. Para ulama ahli tasawuf itu menggambarkan ada orang itu nafsunya kuat, hatinya bersih, itu ada. Sering maksiat, tapi hatinya bersih, tidak pernah nyimpen perasaan dengki, nggak pernah nyimpen perasaan sombong, nggak pernah nganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ada juga orang yang nafsunya lemah, jarang dia maksiat. Hawa nafsunya ini lemah, tapi hatinya kotor. Hati kotor dia nganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Dia menyimpan perasaan dengki, iri sama saudaranya sesama muslim. Dia sombong. Di antara dua orang yang sama dua orang ini mana yang lebih mulia? Kalau kata para ahli tasawuf yang nafsunya besar tapi hatinya bersih ini lebih mulia daripada yang nafsunya lemah tapi hatinya kotor. Pernah suatu ketika ada sahabatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini orangnya cinta sama Rasulullah, sama Allah sama Rasulullah cinta. Tapi dia ini belum bisa meninggalkan minum khamar. Cinta sama Allah sama Rasulullah cinta. Ya ibadah saat senang sama Rasulullah. Cintanya luar biasa. Tapi tidak bisa meninggalkan minum khamar. Jadi dia kadang-kadang ya kepleset minum khamar. Tasir minum homer, minum homer nanti ketahuan dipecut. 40 kali pecutannya kalau minum homer ini, kalau syariat. Pecut, sudah selesai. Besoknya lagi tahan ditahan ditahan, gak kuat minum homer lagi, dipecut lagi. Akhirnya berapa kali ada sahabat yang lihat ini orang dilaknat, terlaknat kamu ini. Kemudian ketika dengar ucapannya sahabat ini, ketika lihat si orang yang sering minum khamar ini dipecut, eh kamu jangan melana dia. Kamu jangan membantu syaitan dengan perbuatanmu ini. Karena sesungguhnya yang saya tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia sering maksiat orang ini tapi hatinya bersih. Kenapa ke orang yang demikian ini dianggap lebih mulia karena suatu saat insya Allah nafsunya bisa menjadi lemah dan dia bisa bertobat dan ketika dia bertobat hatinya bersih orang baik tapi orang yang hatinya kotor walaupun nafsunya lemah peluang untuk bertobat ini semakin kecil kenapa? dia sudah menganggap dirinya dia ini mulia dia sudah menganggap dirinya dia ini memiliki kedudukan di sisi Allah Ini orang yang semacam ini ini lebih hina daripada orang yang nafsunya besar tapi hatinya bersih. Ya, karena itu inti daripada kajian pagi hari ini janganlah kita saling menghina. Janganlah kita menganggap diri kita ini lebih mulia daripada orang lain. Akui, kita ini orang yang kotor, kita ini orang yang hina, kita ini kepengen menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada perasaan di dalam hati kita, kita ini orang yang paling hina, orang yang paling kotor, kita ini berharap kedudukan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, kita nggak ada urusan untuk menghina orang lain. Kenapa fokusnya kita cuma membenahi diri kita supaya jadi orang yang baik? Apabila sudah demikian, ucapan meremehkan atau pandangan yang menghina. Jadi menghina itu nggak harus dengan pandangan, bisa juga dengan hati meremehkan atau tidak harus dengan ucapan ya, bisa juga dengan hati atau dengan pandangan. Pandangan sinis atau dalam hati, batin dalam hati ini orang hina ini, jelek orang ini, perbuatannya nggak bagus. Nah, hal-hal yang semacam ini justru akan membuat kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa menjadikan diri kita ini semakin baik, bisa menjadikan hati kita semakin bersih, bisa menjadikan kita ini hamba yang dicintai Allah dan mencintai Allah, bisa menjadikan diri kita ini hamba yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.